dan adanya dua Tuhan yaitu An-Nur wa Zulma. Ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Majusi itu punya keyakinan adanya dua Tuhan untuk menyelesaikan masalah takdir. Menyelesaikan kebingungan masalah takdir maka mereka kemudian putuskan dan mereka tetapkan Tuhan itu dua hal-hal yang baik-baik itu diciptakan oleh Tuhan saya seorang sesaat atau orang bantu orang atau orang miskin anak yatim ini ditakdir dari kanda Tuhan cahaya ini jelek-jelek ya, seorang berbuat maksiat mencuri merampok dan seterusnya nah ini adalah ulah dengan kegelapan maka mereka mereka tetapkan dan percaya akhirnya dua Tuhan itu untuk menyelesaikan masalah takdir kebingungan masalah takdir gimana ini masa Tuhan menakdirkan baik dan jelek gimana masa dia mengendaki kejelekan terjadi dan kita bingung pusing solusinya adalah Tuhan itu saja Dengan kata Islam, wa anhu nasa'a pun majus. Madhabul majus itu nasa'a munculnya anhu gara-gara masalah takdir. satu tentang majus jelas tentang majus al majus ya ya'buduna nura wan nara kita ada sekelompok orang yang menyembah cahaya dan api wa zulma dan kegelapan wa syamsa wa qamara matahari dan rembulan. Yasumuna ana lil kauni ilahaini. Mereka keyakinan bahasanya lil kauni alam semesta ini ilahaini punya dua Tuhan. Wahum fi biladi farisin wa ma haulaha. Itu dulu adanya di Persia dan sekitarnya. Waqad qada ala وفضل الإسلام على فضل على menghancurkan وقد فضل الإسلام على Islam telah menghancurkan hadin nihlah agama ini atau aliran ini zahiran secara gila setelah datang Islam masih itu dan musnah dihancurkan oleh Islam dan telah musnah pasca punah namun walakin fasiyat laha asarun tapi masih tersisa dari masjid asawun dampak atau pengaruh juga di eh atau sebagian kelompok alias syiah wa ikhwan sofa wal bahaiyah wa nasiriyah al fatimiyah al qadariyah wa datangnya Islam maka masjid ini sudah tidak ada. Kalau di pelajaran sejarah Tuhan Cahaya itu apa namanya? Tuhan apa? Apa namanya? Tuhan kebaikan apa namanya? Selain itu. Hah? apa ada Batman apa Atman hmm. dan Hah? ahilman Ahyulman sama itu Ahura Mazda Nah, karena masalah akhirnya maka muncul agama majusi Wama Nabi Sofi'ah dan agama Sofi'ah kurilum dan yang lainnya Sofi'ah Ya footnote dua, Ya footnote tiga. asofiu filurati alladhi yatruku dinahu ila dinin akhara sobi atau sobi'ah dalam bahasa Arab makna aslinya adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya menuju agama yang lain, murtad. Oleh karena itu Nabi ketika mendakwakan tauhid tetap maka di antara gelaran yang diberikan oleh orang-orang ya, kafir Quraisy itu adalah sobi ini orang yang murtad meninggalkan agama nenek moyangnya Wasabi'ah sedangkan secara istilah Maka terdapat banyak pendapat Saya mengatakan Sofia adalah kaumun ya'budunal kawake, Sekelompok orang yang menyembah Bintang wal malaikat dan malaikat Wakila dan dia mengatakan Hum kaumun Maka ada sekelompok orang yang Ladina lahum tidak punya agama Inan mahum bakuna ala fitratihim akan tapi mereka tetap dalam fitrah mereka. Dan ini pendapat yang kedua ini rajjaha hadza Ibnu Katsir. Pendapat kedua ini dirajikan oleh Imam Mukatsir. Nah, ringkasnya Sofi'ah itu secara istilah ada dua makna ada sabiah muwahidin dan ada sabiah musyrikin tentu yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam ini adalah madzhab sabiah ini sabiah yang musyrik dan selain mereka al-qailina yang berpendapat bi qadamil alam bahasanya alam itu kidam qadim alam itu azali dulu apa meyakini alam itu kodim, bukan hadis bukan satu hal yang baru yang bukanlah makhluk ciptaan namun itu ya sudah ada Wa madha'ibu kafir minal majusi hasil umat dan madhab banyak dari majusi umat ini yaitu <coughs> Qadariyah, Warahin dan yang lainnya. Hmm. istilah lain untuk Kodari adalah majusi halil umat. ya, 4 Majusi hadil umma atlaq atlaqahu salafu alal qadariyati. Istilah majusi umat ini atlaqahu diberikan oleh ulama salaf alal qadariyah untuk qadariyah. Waqat waradat bi tasmiyatil qadariyat bi tasmiyatil qadariyati majusi hadil ummah afarun ba'duha marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terdapat penamaan Qadariyah dengan majusi umat ini terdapat asal beberapa riwayat. Sebagainya marfu eh, dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Abu Dawud juga dalam sunannya, Ahmad Ahmad dalam sunannya, Ibnu Abu Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Wasair hadhihi riwayati dha'afaha a'immatul hadis. Dan semua riwayat-riwayat ini didhaifkan oleh para ulama pakar hadis. Lakin yuk bidu pak yu'bidu pak ba'da. Akan tapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan ya, hadisnya hasan macam Syekh Al-Albani. Cuman hmm, ada juga ulama yang mengatakan ini kedaifannya tidak bisa terangkat tentang keabsahan hadis ini diperselisihkan ada ulama yang mengatakan tidak ada semacam uh, eh, Ibnu tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini karena masalah Kodari eh, adalah majusi hadil umat dikatakan tidak ada hadis yang sahih artinya apa hadis-hadis yang baif dan tidak terangkat teman saya ulama yang mengatakan bisa terangkat derajat hasan Wajib tasmiyat qadariyah majusi hadil ummah anahum hina kalu bi anna Allah ta'ala lam yakhluk lam yakhluq syarra wa lam اضطروا اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله كما تزعم المعتزلة فهم في هذا أشبه المجوس فالتابعهم في قولهم إن الله إله الخير والنور wa zulmatu laha akhar khairuhu bisa'ni. yakuluhu zalimuna nah, kenapa majusi disebut atau kodere disebut majusi? Bahwa dan sisi penamaan Qadariyah dengan Majusi hasil umat adalah annahum ya, karena mereka ketika mereka mengatakan pendapat Qadariyah. Mereka mengatakan Allah lam yakhluqi syarra wa lam Allah tidak menciptakan kejelekan, tidak pula mentakdirkannya. Demikian pendapat eh, Qadariyah dengan maksud untuk mengagungkan Allah, niatnya baik. Dan maksud untuk mengagungkan Allah mereka katakan Allah itu tidak menakdirkan dan tidak menghendaki kejelekan. Ada orang berbuat zina itu bukan dengan kehendak Allah. dan tidak Allah ditakdirkan lalu siapa yang menghendakinya itu orangnya utiru sehingga akhirnya mereka terpaksa ilal kauli mengatakan bahwasanya manusialah khaliku af'alih yang menciptakan perbuatannya Bagaimana keyakinan Mu'tazilah Fahum maka mereka kodariah Bihada dengan ini asbahu menyerupai majusi atau bahkan lebih tepat yang kita katakan Tabauhu mengikuti majusi. Di mana majusi mengatakan Allah adalah ilahul khair, Tuhan pencipta kebaikan dan cahaya. Sedangkan kejelekan dan kegelapan itu memiliki pencipta yang lain. Selain Allah bisa mim dengan, dengan anggapan lain nikmat mati di Allah dan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim uluan kafirah. Kalau Majusi mengatakan kebaikan itu ada ada Tuhannya dan kejelekan ada Tuhannya. Ada Tuhan pencipta kebaikan yaitu an dan ada Tuhan pencipta kejelekan yaitu Tuhan kegelapan. Itu kita Majusi. Kalau Qadariyah mengatakan kebaikan itu takdir Allah dan kehendak Allah. Kalau kejelekan takdir kehendak manusia dan manusialah yang mengadakan perbuatannya itu untuk kejelekan. Maka pada hakikatnya kan mereka mengikuti majusi untuk yang baik-baik Tuhan Tuhan pencipta kebaikan dan yang mendaki kebaikan Allah. Dan yang mendaki kejelekan manusia maka ada dua atau bahkan kita katakan e, kodari itu lebih parah daripada majusi lebih parah lebih parahnya karena kalau majusi kan cuma dua Tuhannya kejelekan yang menciptakan Tuhan kegelapan kalau ya, kejelekan diciptakan oleh masing-masing manusia masing-masing orang itu menciptakan perbuatan jeleknya masing-masing dan menghendakinya menghendaki dan menciptakannya nah, lebih mending majusi dari sisi ini majusi cuma dua ya. tuh yang kejelek itu cuma Tuhan kegelapan tok ya cuma, ya cuma dia saja yang menciptakan nah kalau majusi mengatakan perbuatan jelek manusia itu yang menciptakan masing-masing manusia. Kalau lebih parah daripada majusi. Wada mazhab kasirin memang adalah syara'iyah. Ini adalah pendapat banyak orang yang menihilkan syariat. Hmm, betul. فإن القوم تنازعوا في إلة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله لما فعله. لما فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تأليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات وقعوا في في غاية الضلال إما إما بأن فعله لا زال لازما له وإما بأن الفاعل اثنان وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر وما أمر لم يك ولم لم يقدر لم يقدر خلافه وذلك حين أرضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق فريق فريق فريق بالقدر بالقدر وكذبوا بالأمر وقر وقر فريق فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين حين اعتقدوا جميعا أن أن السماء أن السماء هما محال محال وكل منهم مبطل بتكذيب بما صدق به الآخر وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع جمع وجمع هواشيه وأطرافيه ولهذا قال ما عرفتم منه فأملوا به وما جهلتم منه وما جهلتم, وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه والبرد بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قول تعالى وخذتم كالذي خاضوا Nah, ini apa sebab musabab adanya pemahaman Qadariyah sebagaimana tadi dan, dan Majusi sebelumnya sebagaimana tadi berikan analisa Fainal tanah tanaza'u fi illati fi'illah. Karena mereka berselisih tentang ilah, tentang sebab perbuatan Allah. Lima fa'alahu bagi apa yang Allah kerjakan. Fa'aradu maka mereka ingin untuk menetapkan sesuatu tapi lahum bihi yang bisa lurus dengannya, bisa tepat dengannya taklilu fi'lihi sebab muasabat perbuatan Allah. Jadi mereka itu melihat di dunia ini ada orang yang berbuat baik, ada yang berbuat jelek. Bagaimana nah, posisi Allah dalam perbuatan baik yang dilakukan oleh orang dan perbuatan jelek yang dilakukan orang? Di mana Allah itu posisinya? Dan nah, mereka itu menginginkan adanya satu faedah, satu eh, satu kaidah yang bisa menyelesaikan hal ini. Masa mereka mengatakan Allah melarang untuk membunuh namun kok ada orang membunuh gimana ini di satu sisi Allah perintahkan untuk jangan membunuh di satu sisi yang lain di dunia yang ini punya Allah kok ada orang yang membunuh mereka ingin menyelesaikan hal ini gimana kompromi untuk hal ini itu yang mereka inginkan namun apa mereka tidak menyelesaikannya namun bimuk dia di alam makhlukot namun dengan analog bimuk tabak dengan tuntutan dia dengan makhluk namun yang mereka jadikan tolak ukur untuk me, untuk melangkah membuat kaidah itu kalau kita kalau manusia nyuruh anaknya untuk manut masa kemudian membuat anaknya nggak manut nyuruh anaknya untuk taat sama orang tua masa malah membuat anaknya nggak taat wah nggak mungkin di landasan awalnya asasnya untuk menemukan kaidah itu adalah dikiaskan dengan makhluk makhluk nggak mungkin memerintahkan kebaikan namun kemudian membuat yang diperintahkan itu untuk menyelisih kebaikan yang diperintahkan nah, akhirnya gara-gara asasnya adalah kias dengan makhluk bahwa kau fi ghayatul dolal terjumuslah mereka dalam puncak kesesatan sehingga faedah yang mereka hasilkan ima bi anna lahu mahzala laziman lahu wa ima bi anna fa'ilat nani maka mereka katakan bahasanya perbuatan Allah mahzala terus menerus tetap lahiman lahu adalah satu hal yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Jabariyah. Ya Allah lah ini menciptakan manusia dan Allah yang eh, orang itu berbuat baik dengan takdir karena takdir ya dan orang itu berbuat maksiat ya karena takdir wa imma bi anal fa'ila isnani atau diselesaikan dengan mengatakan bahasanya pelaku itu ada dua ada dua itulah majusi ada Tuhan kebaikan dan ada Tuhan kebaikan wa imma bi anau alul ba'da wal khalqu yaf'aluna ba'da atau diselesaikan dengan mengatakan bahasanya Allah itu melakukan sebagian perbuatan sedangkan makhluk melakukan sebagian yang lain. Inilah lihat. yang baik-baik itu ciptaan Allah yang jelek-jelek itu buatan makhluk buatan manusia wa imma bi anna ma fa'alahu lam ya'mur bi khilafe, wa ma amara bi lam yuqad bi khilafa. atau diselesaikan dengan kerancuan ini, kebingungan ini diselesaikan dengan di anama fa'alahu, bahasanya apa yang Allah kerjakan tidaklah Allah pernah Allah perintahkan untuk diselisihi. Wa ma'amara dan apa yang Allah perintahkan la yuqaddir khilafahu, maka Allah tidak akan mengkafirkan dengan yang menyelisihinya. Atau orang kemudian membuat kaidah ketika Allah memerintahkan berzina, maka Allah tidak mungkin mentakdirkan terjadinya zina tidak mentakdirkan terjadinya zina. Karena Allah melarang untuk berbuat zina. Allah tidak mentakdirkan orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, karena Allah memerintahkan untuk ini buah dari usaha manusia tadi. Usaha sekelompok orang tadi. Wadzalika hina aradu baina fi'lihi wa amri. Dan ini terjadi ketika mereka aradu mempertentangkan perbuatan Allah dan perintah Allah. Perintah Allah Allah memerintahkan untuk tidak berzina, akan tapi perbuatan Allah menunjukkan di alam semesta itu terjadi perzinaan. Mereka pertentangkan. Akhirnya hatta akara fariqun bil qadari. Sebagian akara menetapkan menetapkan takdir ya, takdir yang lebih di dipegangi takdir yang dipe, lebih dipegangi jadilah jabariyah maka zabul bil amri dan mereka dustakan perintah Allah maka farikun bil amri dan kelompok yang lain memilih mem memegangi al-amr perintah Allah oh, tidak merintahkan bermaksiat. Perbuatan jelek itu perbuatan orang sendiri dan kehendak dia. Oh, Allah takdirkan apa tidak? Manusia untuk berbuat jelek tidak juga. Ah. Allah tidak mentakdirkan dia untuk berbuat jelek. Hanya akar farikun bil amri akan zabu bil qadar dan menistakan takdir adalah qadariyah ini terjadi kenapa kemudian ada yang milih mempertahankan uh, perintah ada yang megangi takdir hina takatu jami'an an ahuma muhal karena mereka semua berkeyakinan Qadari atau pejabari ya berkeyakinan bahasanya istima'ahuma muhalun an ahuma berkumpulnya antara perbuatan Allah dan takdir Allah adalah sesuatu yang mustahil. Ini terjadi apa? Karena mereka beranggap tidak mungkin ini. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan atau melarang berbuat zina, namun Allah mentakdirkan orang berbuat zina. Tidak mungkin. Di antara landasan mereka adalah tidak mungkin ya perintah dan takdir itu ketemu jadi satu. Tidak mungkin Allah memerintahkan sholat, namun mentakdirkan ada orang yang tidak sholat. Muhal, mustahil menurut mereka. Dua hal ini bisa uh, berkompromi. Hanya mereka datangkan ada karena mereka menganggap perintah tidak mungkin bisa bertemu dengan takdir. Al-amr tidak mungkin bertemu dengan al-fi'l. Akhirnya kemudian ada yang milih syariat. Memilih syariat juga menolak takdir. Dan ada yang memilih al-fi'l hanya menolak syariat. Nah, ini masing-masing membawakan dalil orang yang mempertahankan takdir yang ototi dalil kemudian mendustakan syariat akan datangkan dalil ini. demikian juga sebaliknya maka semuanya adalah benar dalam apa yang mereka katakan dan salah dalam apa yang mereka salahkan Qadariyah yang mengatakan yang mempertahankan apa? Jabariyah yang mempertahankan takdir ya. Jabariyah apa? Dia mempertahankan takdir ya. sehingga pada akhirnya mendustakan syariat. Maka dalil yang mereka yang mereka ajukan untuk mendukung untuk mendukung takdir itu benar. dalil yang mereka ajukan untuk mendukung takdir itu benar. Namun alasan yang mereka buat untuk menyalahkan lawannya itu salah. Mereka menyalahkan ya berkaitan dengan menyalahkan kalau manusia itu punya pilihan, manusia itu punya kemampuan, punya kudroh, punya irodah. Maka tadi kita katakan masing-masing kodaria dan jabaria itu benar dalam apa yang mereka klaim, salah dalam apa yang mereka salahkan. Jabaria ama, mengklaim takdir. jabaria mengklaim takdir. Kodaria mengklaim manusia punya usaha, manusia punya kehendak. Ya. ya. Jabariyah apa? Yang diklaim oleh jabaria takdir. Dan dia nyalakan kalau manusia itu punya kehendak dan punya kudroh, punya kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk melakukan perbuatan. Kita katakan Jabari ini benar dalam apa yang mereka klaim, salah dalam apa yang mereka salah. Demikian juga Kodaria. Kodaria apa? Kodaria mempertahankan manusia itu punya kehendak dan punya kemampuan dia salahkan orang takdir dalam hal ini maka Qadariyah itu benar dalam apa yang mereka klaim untuk dirinya bahasanya manusia itu punya kehendak manusia itu punya kudroh untuk melakukan perbuatan itu nggak salah benar itu namun salahnya apa menolak takdir maka masing-masing dari Jabariyah dan Qadariyah itu benar dalam apa yang mereka klaim salah dalam apa yang mereka salahkan. Qadariyah <coughs> membantah Jabaria, Jabaria membantah Kudaria. Maka Kudaria, maka Jabaria yang menetapkan takdir ini dan menyalahkan dalil-dalilnya Kudaria, maka kita katakan klaim mereka tentang masalah takdir yang mereka tetap untuk diri mereka itu benar. Tapi mereka nyalahkan dalil-dalilnya Kudaria tentang manusia itu punya usaha punya kehendak ini salah demikian juga sebalik Hah? maka Qadariyah sama jabaria itu benar dalam apa yang mereka klaim untuk diri mereka namun salah dalam apa yang mereka salahkan untuk pihak lain maka disini dikatakan makulun minhum mubtilon bil takdibi bima sadaqa bil akhar kulun maka setiap dari mereka Kodernya dan Jabariyah itu muktilon adalah alil batil disebabkan bitakdib mendustakan Bima sadaqa bil akhar perkataan benar yang ada pada lawannya Jabariyah itu alil batil karena mendustakan dalilnya Qadariyah yang mengatakan manusia punya kudrah dan punya iroda. Ini manusia punya kudrah dan iroda itu satu kebenaran yang ada pada Qadariyah. Ini didustakan oleh Jabariyah. Namun Qadariyah juga alul batil. Karena mendustakan dalil-dalil Jabariyah yang mengatakan tentang masalah takdir. Maka kulun minhum mubtilun bitakdir bima sadaqabil akhar. Maka masa-masa dari dan jabaria itu ahlul batil. Belum tidak secara total kebatilan mereka. Cuma mereka itu batil gara-gara mendustakan perkataan benar yang ada pada lawannya. Maka jabaria itu batil dalam perkataan yang mendustakan dalil-dalil kodariah tentang kudroh dan irodah manusia. Demikian juga kodari adalah alul batin dalam perkataan mereka mendustakan dalil-dalil jabariyah yang menetapkan adanya takdir. Itu semua gara-garanya apa? Kenapa kebenaran pihak lawan kok didustakan padahal benar? Dan padahal harusnya diakui itu adalah benar. Maaf kalau maya kunudalika dan mayoritas penyebab hal itu adalah buku ul munaza'ah fi syekh qalil terjadinya sengketa, perdebatan, perselisihan dalam sesuatu yang sedikit qabla meh? sebelum mendalami masalah dengan baik. Wajam ilhawashi wa atrafih dan sebelum mengumpulkan ujung-ujung masalah wahawa dan pinggiran masalah Jadi ya, apa sebabnya mari apa sebabnya itu terjadi? Nah, beliau katakan orang itu sudah sudah ribut dulu, sudah berdebat dulu dalam satu perkara, kebelah sebelum dia mendalami dan mempelajari masalah tersebut baik-baik dan sebelum dia kumpulkan semua dalilnya itu sudah ribut dia kedepankan ke ribut dulu tengkar dulu tidak kemudian e, bukan bagaimana memahami masalah ini dengan baik mengumpulkan dalil-dalil semua yang ada oleh karena itu solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi semacam ini ya, dalam hadisnya oleh Zakala karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maaf tuh menyufak malu apa yang sudah kalian ketahui amalkan Mama jahil Ada pun yang tidak kalian ketahui Apakah kemudian nyalahkan? Oh jangan nah, Apa yang kalian tidak tahu dulu ila alime Kembalikan kepada yang tahu Jangan nggak tahu nyalahkan. Nah, ini masalah. Terjadinya kesesatan tuh gara-gara itu, nggak tahu nyalahkan. Nggak tahu nyalahkan. Mereka tahu ya, Kodariah itu tahu dalil-dalil tentang masalah iroda dan kudrah manusia. Manusia itu punya kehendak untuk melakukan perbuatan dan punya kemampuan. Jadi mereka ketahui. Dan mereka nggak paham, mereka belum bisa paham memahami jalan-jalan tentang masalah ibadat koda mengetahui takdir namun sudah disalahkan dulu demikian juga sebaliknya akhirnya ribut nah, akhirnya saling tabde padahal salah semua nah, padahal salah semua ini nyalahkan itu itu nyalahkan ini eh ternyata salah semua memalukan. Oleh karena itu solusinya supaya nggak terjadi semacam ini, apa yang kamu ketahui sudah amalkan. Jika dia berupa keyakinan maka yakini, jika dia berupa perbuatan lakukan. Ya nggak tahu, jangan kemudian cepet-cepet nyalahkan. Tanyakan pada yang tahu ini gimana kok eh, ada saya dapati hadis semacam ini bagaimana ketegangan hadis ini kok kok rancu bagi saya tanyakan pada saya alim bukan kemudian ditolak ya yakunu dalika. pas, perbuatan semacam ini terjadi. Dan ini juga bukan hanya dalam masalah yang besar semacam ini, masalah yang ngeri semacam ini, masalah uh, takdir. Ini juga dalam masalah banyak, dalam banyak masalah. Dalam banyak masalah. Dalam banyak masalah yang disengitakan oleh orang, diributkan oleh ini bantah itu, itu bantah ini itu kebanyakan adalah dalam semacam ini. Kenapa itu terjadi? Kebelah kami sebelum meneliti masalah baik-baik, jen hawasi wal atraf, sebelum mengumpulkan semua dalil dan keterangan maklumat tentang masalah ini, sebelum itu ter semua terjadi kemudian menghukum Itu gara-garanya. Banyak orang yang apa yang disebutkan oleh banyak orang di masa ini itu pun gara-gara adalah ya ke, mereka itu benar dalam apa yang mereka klaimkan untuk dirinya sendiri dan salah dalam apa yang mereka salahkan untuk pihak lain. Wal-ghardu bi ahadis dan maksud dari menyebutkan hadis, di atas yaitu masalah takdir yang larangan untuk memperdebatkan takdir adalah atanbi al hadis Datang bimbingan hadis adalah peringatan dari hadis alami lima fil Quran dengan apa yang semisal dalam Al-Quran yaitu firman Allah wa khudrum kallazi khodu dan dia akan terjumus dalam subuhat sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga terjumus dalam fitnah subuhat Wa kama rawa Zuhri an Sinan bin Abi Sinan adu Ali. An Abi Waqid al-Latsi. Ana qal Di antaranya adalah hadis yang dihasilkan oleh Imam Az-Zuhri Nama lengkap beliau Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dari Bani Zuhrah bin Kilab kunyahnya Abu Bakar bahwa awal mandawan al haditha dia orang yang pertama kali mengkodifikasi membukukan hadis secara resmi maksudnya kalau tidak resmi sudah banyak wasami'a an ba'di sahabat dan mendengar hadis dari sebagian sahabat itu ada seorang tabi'in madani tinggal di Madinah termasuk kufat sifat minal saja dari hadis termasuk orang yang banyak hadisnya ma'ifanin namun cermat wasitkin dan paham banyak orang yang banyak orang ya sedikit orang yang hafal hadis tapi tidak paham di situ meninggal tahun 125 kan Sinan bin Abi Sinan Aduali atau ada yang mengatakan Aduaili juga tabiin Madani juga orang Medina meninggal tahun 105 dari Abu Waqid al -Laisi. siapa Abu Waqid sahabat namanya Al-Haris bin Auf bin Usaid bin Jabir al Laisi kunyahnya Abu Waqid Kila dikatakan dia ini turut perang badar sebagaimana beliau mengikuti Fatul Mekah dan perang dan beliau, beliau yang bertugas yang memegang bendera kaumnya Demikian juga beliau mengikuti perang Tabuk dan Yarmuk meninggal tahun 68 Hijriah. Khadna ma'a Rasulullah ila Hunain. Kami termasuk beliau keluar bersama Rasulullah menuju Hunain. Wa nahnu hudasa uahdin bikufrin. Dan kami baru saja baru meninggalkan kekafiran. Mu'alaf bahasa kita Walil musyikin sidratun dan orang-orang musyrik punya satu pohon yakifuna indaha mereka iktikaf di dekatnya bahasa kita semedi dirasa <coughs> orang-orang musyrik itu beriktikaf semedi dan tirakat di dekat pohon itu wayanutuna biha aslihatan dan mereka gantungkan pada pohon itu pedang-pedang senjata-senjata mereka aslihah itu ini maknanya umum namun sering maknanya adalah pedang senjata bisa pedang bisa tombak macam-macam pameng. namun umumnya maknanya pedang karena senjata yang paling dominan dalam peperangan di masa silam adalah yang nutun maknanya yu'alif wa ditunut walil eh, yukalu laha sehingga karena pohon itu dipakai untuk gantungi ibadah, maka pohon tersebut disebut Datu Anwar, tempat gantungan. Kamarona, kemudian kami melatih deretin satu pohon cider sama dengan pohonnya orang musik, cuma beda pohon ini. Satu sidir, pohon sidir yang lain. Katakan kami mengatakan, ya Rasulullah, tidak alana data anwaten kamalahum lahum datu anwat. Rasulullah, buatkan untuk kami tempat gantungan pedang untuk ngalap berkah Bagaimana orang-orang musyrik juga punya tempat gantungan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Akbar Inna sanad atau inna sunan ini Allah ini adalah sunnah kuntum wala dinafsi karena maqalat banu Israel kalian mengatakan demi Allah jiwa yang zat yang aku ada eh, zat uh, aku ada di tangannya kalian berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Footnote ya, sunan. Sunan itu adalah jamak dan sunnah. Maknanya tariqah wal wijahah. Wijah maknanya kiblah. Tariqah adalah metode atau jalan dan kiblah. Maksudnya inna tariqah allati salakaha man qablakum minal umam. Ya, jalan seperti ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Seperti Yahudi dan Nasrani. Hina waqa'u fi hadil bid'ai ketika mereka terjumus dalam bid'ah ini. Wal hadis yufasiru akhiruhu dan hadis ini ditafsirkan oleh bagian akhir hadis. Itu maksud sunan adalah keterangan Nabi setelahnya. Itu kalian berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa ketika kaum Nabi Musa ini melewati sekelompok orang yang menyembah berhala maka Bani Israel padahal baru saja ini selamat dari kejalan Fir'aun ada kejalan Fir'aun mereka berjalan dengan Musa dan mereka lihat ada orang-orang musyrik menyembah berhala baru saja tidak ada kejalan Fir'aun dan mereka katakan Ija'alana ilahan kamalahum ahliha Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka mereka itu punya patung sesembahan. Al kau muntah jahalut. Kata Musa, kalian ini benar-benar bodoh. Nah, terus saja kita meninggal eh, kita selamat dari kejaran orang yang memaksa kita untuk jadi musyrik. Eh, kamu malah setelah selamat malah ngejak musyrik. Nah, terus saja selamat dari kejaran Firaun selamat dari kekufuran dari kesyirikan baru selamat baru berapa waktu sudah kemudian dasar mental penjaga eh, mental, mental terjajah artinya apa ini keberhasilan soal kan menjajah dan menanamkan keserikan pada mereka terus diselamatkan ya karena sudah berhasil mentalnya sudah mental yang salah mental yang rusak ini rusak ini mereka mengatakan perkataan ini atau kebunna sana mengkala ke belakang Sungkan akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kali. Jadi Imam Malik Imam Nasai Imam Tirmidzi kata Tirmidhi hati datang sah. Dan lapatnya Imam Tirmidhi eh, letak letak bunna sunnah tamang karena kebenaran bukan tanah namun sungai. Ini kan kita kesempatan pagi hari ini ta'ala yang motivasi katanya sana